Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Maka di dalam ayat yang kita jadikan di dalam keutamaan yang pertama bahwa asyam min asbabi at-taqwa kama qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun maka wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan makna kutiba makna furidha diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa seperti berpuasanya orang-orang yang terdahulu. al-lakum tatapun Yang diharapkan dengan berpuasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka la'alla di sini telah kita bahas di pelajaran yang lalu mempunyai tiga makna. La'alla makna at-tarajji pengharapan dan yang kedua bimakna tawakku ataupun al-isfaq dan yang ketiga bimakna at-ta'lil. Maka untuk ayat ini la'allakum tattaqun masuk dua perkara. Pertama makna tarajji bimakna dengan berpuasa itu diharapkan kamu kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan yang kedua bimakna ta'lil, maknanya penyebab. Sehingga la'allakum tattaqun dengan puasanya kalian menyebabkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ini makna dari faidah yang pertama. Adapun faidah yang kedua, arroyan lisaimin. Arroyan itu pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Apa makna arroyan di dalam matan ini? Arroyan huwa ismun alam ala babin min abwabil jannah. Dia adalah nama dari bab, dari pintu-pintu di surga. Yang mana pintu ini yukhtas bidukhuli sha'imin minhu. Dikhususkan masuknya orang-orang yang berpuasa dari pintu tersebut. Maka pendalilannya seperti hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam matan Al-Akhbar As-Sahihah fi fi ahkam siyam ya Ramadan. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ugliqa falam yadkhul minhu ahadun. Yang maknanya di dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesungguhnya di surga itu ada pintu. Yang pintu itu dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yang dari pintu itu akan masuk orang-orang yang berpuasa. Spesifik ibadahnya berpuasa. Di hari kiamat akan masuk dari pintu Rayyan. Tidak akan masuk bersama orang-orang yang berpuasa itu seorang pun selain dari orang-orang yang berpuasa. Maka dikatakan aina sa'imun. Maka dikatakan bahwa pintu Rayyan ini akan berkata mana orang-orang yang berpuasa agar masuk ke pintunya. Fayadkhuluna minhu. Maka berbondong-bondong orang-orang yang berpuasa akan masuk melewati pintu tersebut fa akhiruhum ughliqa jika telah masuk semua orang yang melaksanakan puasa maka akan ditutup pintu ar-rayyan falam minhu ahadun tidak akan ada yang masuk dari pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang ibadahnya spesifik melaksanakan puasa dan faidah apa makna Ar-Rayyan? Selain dia itu nama dari pintu di surga, apa asal nama dari Ar-Rayyan? Ar-Rayyan bimakna naqidul Itos ataupun naqidul Itsan. Dia adalah kebalikan dari dahaga. Maka ar adalah pelepas dahaga. Naqidul Itsan, Rayyan adalah pelepas dahaga. Maka di dalam hadis ini disebutkan pintu surga dinamakan ar dan makna dari ar adalah naqidul itsan, pelepas dahaga. Maka di sini ada munasabah, ada kesesuaian antara lafaz dengan makna. Karena mustaq minar Dari segi lubah dia itu royan mustaq dari roy Wahwa munasib li halis sa'imin li annahum yap yap asun angkusahum. Fi dunya wa yadkhuluna min babi rayyan liya'manu minal its atau minal ats. Maka faedahnya di sini dari segi lugah bahwa orang-orang yang berpuasa di dunia dalam keadaan kehausan maka kemudian dia akan dimasukkan ke pintu royan, yang mana pintu royan ini orang yang masuk kepadanya tidak akan pernah haus. Dan ini seperti di riwayat yang lain dari hadis Sahal ibn Sa'ad. Masih dari hadis Sahal ibn Sa'ad, namun bukan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tetapi oleh Imam Ibn Khuzaimah. Yang mana ada tambahan di lafadznya, As-Sa'imin yadkhulun al-jannah as-saimun atau lisaimin babun fil jannah. Untuk orang-orang yang berpuasa itu pintu di surga. Yuqalu lahu rayyan. Dikatakan pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang tidak akan masuk dari pintu itu seorang pun selain dari orang-orang yang berpuasa. Fa'ida dakhala akhiruhum ughliqa. Jika telah masuk semua orang yang berpuasa ke babrayan akan ditutup. Waman dakhala syariba. Ini pendalilannya. Setiap orang yang masuk dia akan minum. Waman syariba lam yadma'u abada. Lam yadma abada. Dan barang siapa yang meminum minuman di pintu arroyan, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan. Hadis ini barakallahu fikum dengan lafaz tambahan dari mutafakun alaih. Mutafakun alaih hanya disebutkan inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluna minhu ila lisaimin. Seperti itu lafaz-lafaznya. Namun di sini disebutkan wa man syariba minhu lam yadma abada. Barang siapa yang minum di pintu ar-rayyan dia tidak akan pernah merasa kehausan. Wa man syariba. Setiap yang masuk kepada pintu rayyan dia akan minum. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari jalan Ali bin Hijr As-Sa'di. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Jumhi dan yang lainnya dari Abi Hazim Ansal ibn Sa'ad. Maka sanadnya semua rijalnya kikot kecuali Sa'id bin Abdurrahman Al-Jamhi. Meskipun dia dari rijal Muslim, namun telah diturunkan oleh para ulama dari derajat sifat menjadi hasan, maka al hafid Ibnu Hajar di dalam kitabnya Takrib sadukun lahu auham. Maka kalimat sadukun lahu auham memberikan makna rawi ini hasan. Maka tambahan ini tambahan yang bisa kita pergunakan. Sehingga ada kesesuaian makna. Di mana Arroyan bimakna pelepas dahaga. Dan pintu surga dinamakan aroyan karena dia akan melepaskan dahaga bagi kaum muslimin yang semenjak dahulu di dunia melaksanakan peribadatan puasa setiap hari merasa haus di dalam puasanya maka akan dipanggil dari pintu aroyan yang kemudian setelah itu akan meminum dari pintu aroyan tersebut yang tidak pernah merasa dahaga kembali. Kemudian kita masuk kepada lafaz hadis dan hadis ini adalah hadis pertama yang masuk di dalam kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Iya apa tidak? Sebelumnya kita berbicara berdalil dengan Al-Qur'an maka baru masuk hadis yang pertama dari Sahal ibn Sa'ad. Maka kalau begitu kita akan menjelaskan siapa sahabi di sini. Karena manhaj penulis di dalam syarah bukan di maten. Kalau di maten sama saja. Semua sahabat akan disebutkan tanpa dijelaskan biodata dan biografinya. Namun di syarah yang berjudul Atibian Syarah Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam siam Ramadan maka kami menyebutkan keutamaan sahabat di sini dan semua sahabat yang akan dilewati tujuannya untuk apa? Agar kita mencintai mereka. Karena manhaj ahlus sunnah wal jamaah mencintai seluruh sahabat. Sesuai dengan ucapan dari Allah wasabiqun al min minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu bahwa mereka itu diridhoi oleh Allah dan orang ridho atas mereka. Dan juga mereka adalah sebaik-baiknya manusia, kuntum khaira ummatin ukhrijat inas. maka tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka dengan melewati begitu saja. Dan agar tujuan kita mencintai mereka sesuai ucapan Imam Ibn Taimiyah di lamiahnya Hubus sahabati kullihim madhabun, Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka kecintaan kepada seluruh para sahabat itu adalah manhaj ahli sunnah. Dan mencintai mereka, ahlul bait dan seluruh para sahabat adalah dari tawasul untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana cara kita untuk mendapatkan keutamaan ini dengan mengenal para sahabat. Dan bagaimana cara mengenal para sahabat agar kita cinta kepada sahabat? Maka kita mengetahui biodata dan biografinya. Maka Sahal ibn Sa'ad dia Sahal ibn Sa'ad ibn Malik Al-Khazraji As-Sa'idi Al-Ansari Berarti dari mana dia? Dari Mekah dari Madinah. Diberitakan bahwa namanya asalnya hazen, Kemudian disebutkan Nabi menggantinya dengan Sahal. Maka ini jika sahih kita ambil. Namun sayang berita ini sangat doif. Dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya dan juga atau tabari di atau Broni di Jamil Kabir yang mana sanadnya sanad yang baik Di mana disebutkan sanadnya dari Abdul Muhaimin Ibni Abbas Haddathani Abi Anjidi Sahal Ibni Sa'ad bahwa dulu nama Sahal Ibni Sa'ad adalah Hazn ibnu Sa'ad. Kemudian Nabi Muhammad Alaihi Wasallam menggantinya menjadi Sa'al. Maka sanadnya da'ifun jiddan karena Ibnul Muhaimin, Ibnu Abbas disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani rawa an abaihi ahadits munkarah la syai. Dia meriwayatkan dari bapaknya hadis-hadis yang mungkar. Berkata Imam Al-Bukhari, mungkarul hadis. Dan kalimat Imam Al-Bukhari jika mengatakan mungkarul hadis dhaif yang syadid. Dan berkata Nasai laisa bithiqah ini pun dari dhaif yang syadid. Kesimpulannya Sahal Ibn Sa'ad tidak sahih. Nama asalnya adalah Hazn. Makna Hazn adalah kesedihan. Kemudian diganti menjadi Sahal, kemudahan. Dan beliau barakallahu fikum dari sahabat yang mempersaksikan suami dan istri yang saling melaknat. Seperti dikisahkan oleh Sahli bin Sa'ad, Ibnu Sa'ad, Mutala ini, wa ana ibnu khamsa asrata sanah wa farraqo bainahuma. Aku mempersaksikan laki dan perempuan yang oleh Nabi diperintahkan untuk saling melaknat dan dipisahkan keduanya dan aku pada saat itu mempersaksikan usiaku 15 tahun. Maka kisahnya telah datang di sahihain tentang ini di sini. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ana rajulan atar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita rajulan ra'a ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu Fataqtuluna am kaifa yaf'al Fa anzalallahu fima ataupun fihi ma dzukiru wa ma dzukira fil Qur'an minat tala'un. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qudiya fika wa fi imra'atik. Qalu fatala ana wa ana syahidun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fafaraqahu fafaraqaha fakanat sunnah an yufarriqa bainal mutala'inain wa kanat hamilan fa'ankara hamlaha wa ibnuha yud'a ilaiha thumma jarati sunnah fil miras an yarithaha wa minhu ma laha tentang masalah mutala'inain. Apa maknanya paham? Mutala'inain adalah disebutkan di dalam hadis ini seseorang datang kepada Nabi ya Rasulullah bagaimana pendapatmu di saat aku masuk ke rumahku terutama di kamarku aku mendapati istriku sedang berselingkuh dengan laki-laki yang lain. tuluhu. Fatak tulunah. Apakah aku boleh membunuh orang ini dan juga nanti manusia akan membunuh dia dan sebagainya atau bagaimana? Apalagi di Arab permasalahan melihat perempuan itu perkara yang besar apalagi berselingkuh di rumahnya. Maka bagaimana yang aku perbuat? Aku bunuh? Maka diturunkan ayat untuk permasalahan mutalah inain. Lalu berkata Nabi, telah datang Al-Quran dan turun. Disebabkan kalian berdua. Kola fatala anak wa ana syahidun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar saling melaknat keduanya dan aku kata Sahli bin Sa'ad menjadi saksi tentang perkara tersebut. Kemudian disunahkan untuk dipisahkan. Maka dari sunnah kata Sahli bin Sa'ad agar dipisahkan antara kedua yang saling melaknat ini. Dan dia dulu perempuan ini hamil Roham hamlaha. Karena kejadian itu akhirnya diingkari kehamilannya. Maka anaknya tidak dinisbatkan kepada bapaknya yang pertama, tetapi kepada ibunya. Jadi anak zina. Maka ini yang disaksikan oleh Sahal ibn Sa'ad. Dan ini sebagian dari perkara permasalahan mutala ini. Dan Dan meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sahal ibnu Saad dalam usia 15 tahun. Dan akhirnya kisah ini adalah fi amil fatah di akhir dari hayat Nabi. Yang mana Sahal ibnu Sa'ad menjadi saksi dari kisah mutala ini. Dan dia sahabat yang akhir meninggal di Madinah. Dan dia meninggal di tahun 91 Hijriah. Dan dia usianya adalah 101 tahun. Dia meninggal 91 Hijriah. Maka ini yang bisa kita berikan dari nama Sahal ibnu Sa'ad. Kemudian kita masuk kepada lafad dan kita selesaikan pelajaran. Inna fil jannah baban yuqalulahu rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun yawmal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Maknanya di surga itu ada pintu rayyan yang mana pintu itu tidak dimasuki oleh manusia kecuali orang-orang yang spesifik berpuasa. Jika dikatakan kepada kita babul jannah wahid faqat li ahli siyam. Fa kaifa yadkhuluna min ahli shalah was suhada wa ghairu Jadi di sini disebutkan bahwa pintu surga hanya satu di dalam hadis sahal ini. Lalu bagaimana dengan orang yang melaksanakan sholat dan berjihad dan yang lainnya? Jawabnya hadis sahal ibnu Sa'ad menjelaskan hanya keutamaan babu rayyan. Dan di sini tidak menafikan keutamaan-keutamaan ibadah yang lain. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain dari Sahal ibnu Sa'ad juga yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Yang lafadznya fil jannah samaniyata abwabin fi hababun yusamma rayyan la yadkhulu ila saimun Maka di riwayat Sahli bin Sa'ad yang mutafakun alaih ini berkesendirian Imam Al-Bukhari dengan lafaz di surga itu ada delapan pintu. Kemudian menyebutkan keutamaan pintu Ar-Rayyan yang tidak masuk kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa hadis Sahal ibnu Sa'ad spesifik menceritakan tentang ar dan tidak menafikan adanya pintu-pintu untuk amalan ibadah yang lain. Dan bahkan telah datang di hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih dan disebutkan di matan. Disebutkan oleh Nabi famangkana min ahli salah du'ya min babi salah. Barang siapa yang ahli salat dipanggil dari salatnya, dari pintu salat. Dan barang siapa min ahli jihad, du'ya min babil jihad. Maka orang-orang yang berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Sini, masuk lewat sini. Umangkana min ahli siam, du'ya min babil rayyan. Maka di hadis Abi Hurairah disebut rayyan dan disebut spesifik dari orang-orang yang salat dan spesifik dari orang-orang yang berjihad dan bahkan spesifik orang-orang yang bersodakoh. Wamangkana min ahli sodakoh du'ya min babi sodakoh. Maka para pecinta sodakoh membangun masjid, membantu ma'had, membantu tulabatul ilm, maka dia akan dimudahkan untuk masuk kepada surga dari pintu sodakoh. Lalu pertanyaannya, bisakah satu orang menjadi rebutan dari pintu-pintu karena dia melaksanakan puasa Senin Kamis. Dan puasa di puasa Ramadan. Maka sering dia berpuasa. Dalam sepekan saja dua kali. Lalu dalam setahun 30 ditambah terus dua hari-dua hari ini. Ataupun kalau mampu lagi puasa Daud bagi mereka yang mampu. Dan tidak menyelisihi misalnya dengan talabul ilm maka tidak apa-apa. Kemudian dia melaksanakan sholat lima waktu berjamaah dan tidak pernah meninggalkan sholat malam dan juga sholat duha. Maka spesifik dari ahli sholat. Kemudian juga dia berjihad disabilillah. Kemudian dia orang yang kaya dan menginfakkan hartanya untuk Allah. Maka di sini Orang ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar. Apakah dia akan menjadi rebutan dan idola pintu-pintu surga? Jawabnya bisa jadi. Sesuai hadis yang di dalam matan ini di hadis Abi Hurairah yang akan datang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya Abu Bakar, "Ya Rasulullah, hal du'ya min tilkal abwab min darurah?" Maka apakah ada seorang yang akan diminta oleh pintu-pintu di surga dengan darurah? Fahal yud'a ahadun mintil kal abwab. Maka apakah dari satu orang akan dipanggil oleh pintu-pintu yang ada? Dikatakan oleh Nabi Naam. Wa arju antakuna minhum. Dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar dari mereka. Karena Abu Bakar ma'ruf. Orang yang paling bertakwa setelah Nabi. Seperti dinukilkan ijma oleh Ibnu Umar dari para sahabat. Ajma'us sahabah. La, yakni tidak ada dari manusia yang paling utama kecuali Abu Bakar summa Umar. Maka Abu Bakar melaksanakan puasa jelas. Puasa Ramadan bersama Nabi dan juga melaksanakan sholat jelas. Bahkan di akhir hayat Nabi tidak bisa bangun di hadis Aisyah yang mutafakun alaih ya Aisyah. Nadi finnas bi Abi Bakrin an ya ummu finnas. Maka panggil Abu Bakar agar menjadi imam untuk manusia karena Nabi sudah tidak bisa berdiri lagi. Maka di sini menjadi pendalilan dia dalam keadaan sholat nomor satu. Dan dalam keadaan jihad, dia berperang, awal berperang, badr bersama Nabi sampai Nabi meninggal. Maka diundang dari pintu jihad. Dan dari permasalahan sodakoh, maka dia orang yang paling banyak bersodakoh. Bahkan Umar pun kalah dalam permasalahan sodakoh. Diriwayatkan oleh Imam at Midi suatu hari Umar merasa dirinya menang dari perlombaan bersama Nabi eh, bersama Abu Bakar dalam permasalahan sodakoh. Maka kemudian di saat bertemu dengan Abu Bakar, apa yang engkau infakkan dalam peperangan jihad sekarang ini? Umar dengan penuh harapan dia melebihi Abu Bakar, aku infakkan setengah dari hartaku dan setengah untuk keluargaku. Maka dikatakan oleh Abu Bakar, adapun aku, aku berikan semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya, dan aku titipkan keluargaku rizkinya kepada Allah. Maka inilah bagaimana dulu para sahabat al khairat. Fastabiqul khairat, maka berlomba lah dalam kebaikan. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran hari ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma